Pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah untuk kita melakukan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang masih bersangkut paut dengan sholat diterangkan oleh Syaikhul Musannif رحمه الله تعالى وإذا ركعت وسجدت فاطمئن ولا تنقر الصلاة نقر الديك فلا تصح صلاتك dan apabila kamu rukuk dan sujud maka bertumakninahlah janganlah kamu menotolkan salat seperti totolan ayam maka tidak akan sah salat nah di dalam kita menjalankan salat apakah itu salat wajib apakah itu salat sunnah harus kita lakukan rukun rukunnya termasuk rukun-rukun sholat ialah umat nina umat nina <coughs> artinya sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah umat nina itu diam sejenak setelah gerak seukuran dapat kita membaca Subhanallah. Jadi batas atau ukuran tumak nina dapat diisi dengan bacaan Subhanallah. Jadi ukuran Subhanallah. Berapa lama orang membaca Subhanallah? Ini ukuran tumak nina. Kurang daripada itu tidak ada tumak nina. Kalau tidak ada tumak nina, maka sholatnya tidak sah. Maka diperingatkan jangan orang itu melakukan sholat seperti ayam notol jagung. Jadi ayam atau burung yang notol itu ini sangat cepat. Maka kalau sholat jangan seperti orang notol, nah, seperti ayam notol jagung. Itu namanya sholatu nakril di di ayam jagung atau gagak nakril huruf Jangan ada orang sholat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Wah ini sholatnya sholat seperti totolan ayam atau totolan kakak Atau sholat pir-piran nah, Jadi sholat harus tumak nina Pernah zaman Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi masuk masjid dan berada di masjid Ada orang datang Namanya Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu seorang sahabat Khalad bin Rafi datang ke masjid salat akhir masjid dua rakaat Nabi duduk orang salat dilihat oleh Nabi setelah sholat datang ke Nabi memberi salam lalu <clears throat> disuruh kembali oleh Nabi irji' fasalli fa innaka lam tusalli kembali salat lagi kamu belum sholat balik orang ini soal lagi dua rakaat dia lagi datang lagi salam lagi dan Nabi dijawab salamnya lalu diusir lagi irji' fasalli fa innaka tak tusalli balik salat lagi karena kamu belum salat soal lagi orang sampai tiga kali setelah tiga kali orang mengatakan Walladhi ba'athaka bilhaqti la'alamu la a'lamu ghairaha Ya Allah demi Allah yang mengutus sampean saya tidak bisa sholat, tidak dapat tahu, tidak, tidak tahu sholat, hanya ini sholat saya. Fa'alim ini ajar saya. Ya Ubay belum tahu sholat, akhirnya diajari. Ah, lalu diajari Nabi. Ida kumta ila sholati fakabir. Waqra' ma desar ma ma'aka minal Qur'an. Tumarka hatta ma inna waqi'an. Tumarka hatta Tatma inna roki'an, warfa hatta tatma inna mu'tadilan wasjud hatta tatma inna sajidan wajlis hatta tatma inna jalisan wasjud hatta tatma inna sajidan Nah, di sini diperintahkan Nabi kalau kau beri sholat takbir baca Al-Quran dan Fatihah, lalu rukuklah kamu. Nah, rukuk ini hingga kapan? Warka hatta ma'inna raki'an dan berukulah kamu sampai tumak nina begitu dia tidak begitu sujud begitu, begitu duduk di atas sujud nah jadi di dalam melakukan sholat ini harus ada tumak nina nah, ini maka kalau orang sholat tanpa tumak nina sholatnya tidak sah kadang-kadang ada orang sholat masih gerak Umpamanya berdiri, lalu ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini belum sukunun. Jadi masih apa dari ruku jadi berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Loh, ini kan belum tumaknina. Kan, jadi mestinya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada pentingnya Allah Akbar. Nah, maka dilihat badannya harus ada sukunun, berhenti, tenang, diam, bentar, lalu gerak lagi. Gerak, berhenti, diam, bentar, gerak lagi. Nah, diamnya ini seukuran subhanallah. Meskipun sholat itu sholat sunnah, maka harus diperhatikan. Karena banyak orang kadang-kadang sholatnya tanpa tumak dinar Wah, ini sudah berbahaya soalnya tidak sah Fala tasihhu salatuka maka salat tidak tidak sah. Kalau salat itu tidak sah sama dengan orang tidak salat. Kalau tidak sah itu sama dengan tidak salat, tidak jadi loh. Malah berdosa. Sudah yang tidak sah dan berdosa. Mengapa? Meninggalkan wajib tentu berdosa. Nah, tumak nina rukun untuk sholat rukun itu hukumnya wajib nah, kembali meninggalkan wajib adalah berdosa sudah tidak jadi sholatnya bahkan berdosa maka harus orang memperhatikan maka bacaan-bacaan di dalam rukun sujud dan sebagainya walaupun hukumnya sunnah jangan ditinggalkan meskipun hanya satu kali ruku Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim untuk mengejar maknina cukup sudah Subhana Rabbil Azim Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd nah, cukup tapi afdalnya teruskan Subhana Rabbil Azim wa bihamdih tiga kali dan begitu juga Sami Allah Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi sama samawan dan sebagainya sudah juga begitu nah, ini panjang apa baca semua ini lebih afdol kalau tidak pakai saja seukuran tuma minah agar tuma nina sah Adapun bacaan-bacaan tadi hukumnya sunnah. Nah, kalau kita baca dapat pahala, kalau tidak dibaca ya nggak apa-apa. Tetapi kita baca demi untuk hasil pahala dan ukuran cuma minah akan berhasil jelas. Jadi wa idza raka'ta wa sajadta fatma'inna. Rukuk sujud bertumakninalah. Jangan salat sebagai kau yang kata. Wadzalika li'anna tumakninata fi ruku' wal i'tidal minhu. Wa fi sajdataini wa fil julusi bainahuma wajibatun. Karena tumaknina dalam ruku' tumaknina dalam i'tidal tumaknina dalam sujud keduanya sujud dua-dua dan duduk di antara dua sujud rumah ninah rumah ninah tadi itu adalah wajib Rabudda damina fil fardhu nafas dan harus diadakan rumah ninah dalam sholat wajibkah atau sholat sunnah Lalu kan ditinggalkan bagaimana? Tabtulus salatu kihah sholat jadi batal kalau meninggalkan cuma nina. Sekarang orang jamaah sudah ya. Anggap kita masuk masjid lalu makmuman sama orang. Waktu kita makmuman lihat orangnya berbuat makmubi ya alim walid, amin baca fatih surat apa sudah rokok dia Allah Allah Allah Allah kita ini makmum sekarang lihat imamnya begini bagaimana wajib niat mufaroko agar sholat kita tetap sah. Kalau tidak niat misa, ikut ikut apa? Ikut batal. Batal lagi mulai. Batal lalu tidak sah. Terus kok tidak sah, batal sholatnya. Kalau kita mengikuti dia, karena dia sholatnya tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Batal. Kenapa kok batal? Karena meninggalkan tumak nina. Nah, jadi kalau kita anggap kita masuk masjid, Lalu ada orang sholat, kita ikut sholat. Makmuman Allah berikut. Lalu kita lihat dia itu rukuknya begitu dah tanpa tumaknina. Allah berikut Allah berikut Allah berikut Wah, sudah. Kita niat niat misah, niat mufar rokok. Nah, kalau kita niat mufar rokok, sholat kita terus jadi kalau kita tetap ikut orang itu secara sholatnya tanpa tumaknina, dan batal setelah tidak sah berarti sholat kita pun tidak sah mengikuti barang batal ya batal mengikuti barang tidak sah ya tidak sah nah, ini jadi kita harus berhati-hati Anaknya itu masalah demikian ini harus selalu diperingatkan kalau umat dan orang sholat kurang nina atau imam kurang nina ya kita walaupun itu sholat sun nah semacam sholat raweh dan sebagainya Nah ini diperingatkan sebab ti, e, batal tidak sah bahkan berdosa. Jadi terus sholat bitarkiha. Kemudian diterangkan di sini. Walladhi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi salatihi walladhi yasriqus salat. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya serta khusyuknya dalam salatnya itulah yang dinamakan pencuri salat. Dinamakan pencuri salat, mencuri salat. Seperti orang baca Quran cepat itu mencuri huruf. Jadi kalau orang sholat tanpa tumak nina dia ya, tidak tenang sebagaimana mestinya ya rukunya tidak sempurna sujudnya tidak sempurna tidak sujudnya sebagainya khusyuknya tidak sempurna itu dinamakan pencuri sholat jadi mencuri sholat sama dengan orang baca Quran cepat sekali hingga rusak hurufnya ini dinamakan pencuri huruf salqoh salqoh itu pencuri apa pencurian jadi mencu mencuri Jadi jelas orang yang tidak menyempurnakan rukunnya dan sujudnya serta khusyuknya di dalam sholatnya itulah yang dinamakan yasriqus salat mencuri salat kama warada bil hadis sebagaimana yang saya terangkan hadis jadi kalau kita sholat harus betul-betul hati hati walaupun ringkas. Anggap baca ringkas, segalanya ringkas, tetapi toh e, cukup dan lengkap menurut rukun-rukunnya. Sebab kalau kita menjalankan amal perbuatan ibadat apa saja, pertama kali harus kita cocokkan wajibnya. Pertama kali harus kita cocokkan wajibnya. Karena wajibnya ini yang dinamakan fardunya atau rukunnya ini pokok pangkanya. Nah, lalu kita tambah penyempurnaannya dengan sunnah-sunnah. Walaupun sunnahnya baik, tetapi kalau wajibnya rusak, ya tetap tidak jadi. Wa dan ada hadis anna man hafadha ala salati atammaha takhruju salatu بيضاء مسفرة Barang siapa yang menjaga sholatnya Barang siapa yang menjaga keutuhan sholatnya bagi barang siapa yang menjaga kesempurnaan sholatnya sholat ini keluar keluar dalam keadaan putih dan bersinar, bercahaya. Memang amal-amal kita ini naik ke atas, naik ke langit. Termasuk sholat. Sholat ini naik. Kalau sudah kita amalkan, sholat naik. Nah naiknya ini baik atau tidak, bagus atau jelek, menurut amal perbuatan orangnya. Kalau orang itu melakukan sholat dengan menjaga sebagaimana mestinya dan menyempurnakan rukun-rukun yang ada padanya, sholat ini keluarnya ini naik ini adalah bayro putih, musfirah dan bersinar cahaya. Lalu naik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sholat itu berkata, حافظك الله kama حفظتني sampean dijaga oleh Allah sebagaimana sampean menjaga saya kata si salat jadi salat ini naik sambil berbicara sampean dijaga oleh Allah sebagaimana sampean menjaga saya ini Seandainya boleh, boleh. Tidak, tidak. Nah, sudah. Sekarang hukum syariatnya. Ini kalau orang melakukan sholat dengan baik rukuk sujudnya dan khusyuknya. Tapi sebaliknya, Walladhi la yutimus sholat orang yang tidak menyempurnakan sholatnya Rukuknya kurang, sujudnya kurang, niat tidak ada dan sebagainya. Salat ini keluarnya bagaimana? Takhruju salatuhu sauda'a mudlimatan. Keluar salatnya ini hitam dan gelap. Jadi keluarnya salat ini naiknya hitam dan gelap, naik ke atas. Dengan berbicara salat ini. Dayya'akallahu kama dayya'tani. Sungguh sampean disia-siakan oleh Allah seperti sampai menyia-nyiakan saya. Kan saat ini, jadi saya berbicara sungguh sampai disia-siakan oleh Allah. Artinya dibuang-buang oleh Allah seperti sampai membuang-buang saya atas salat ini. Lalu bagaimana soalnya apa diterima oleh Allah? Tidak diterima. Lalu bagaimana? Summa tulafu. Lalu digolong soal ini. Kama yulafu sawbul khaliq. Seperti tergolongnya baju yang sudah rusak Sabul khalik baju yang rusak, yang rusak digolok. Dibuat apa? Fayut rabu biawaju digunakan menghantam dan memukul wajah orang yang sholat tadi. Jadi dihantamkan pada orang sholat. Sebab segala sesuatu ini indah Allah Subhanahu wa taala adalah diwujudkan oleh Allah dan diadakan diwujudkan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini digunakan untuk menghantam orangnya sendiri. Jadi jelas, jadi amal kita ke semuanya ini adalah begitu keadaan. Maka ada amal perbuatan yang diterima oleh Allah dan amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah. Maka setiap muslim dan muslimah kalau menjalankan ibadah, menjalankan amal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul mempunyai pokok tujuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita zikir, kita wirid, kita berjuang, kita haji, kita apapun semua ini perlunya agar diterima oleh Allah. Loh, kalau ingin diterima oleh Allah, syarat-syaratnya ini adalah dilengkapi semua. Jalan dilengkapi oleh Allah, perlunya untuk diterima. Bukan hanya sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar zakat, sekedar haji. Bukan begitu. Kadang-kadang menjawab, ya pokok sholat jawab pokok sholat tiba tidak. ya, ini orang orang demikian ini orang yang jahil tidak ngerti apa maksudnya sholat apa maksud puasa haji zakat dan sebagainya dan sebagainya ini semuanya amal perbuatan ibadat yang kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan kita menjalankan dengan tujuan agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala so kalau diterima oleh Allah buat apa? puasa nggak diterima, zakat nggak diterima, sholat nggak diterima, haji nggak diterima, ngaji nggak diterima, zikir nggak diterima. Perlunya apa? Kan tidak ada artinya. No. kalau nggak diterima oleh Allah berarti ditolak, kita tambah dosa. Nah, agar diterima nah, sama saja seorang buruh atau pekerja atau seorang apa saja ingin diterima oleh majikannya jaganya wah diperhatikan diperbaiki kosong macam-macam supaya nanti diterima kalau disetorkan atau disampaikan ya nanti nanti supaya diterima bagaimana wah sudah diatur macam-macam supaya diterima nah enggak jadi agar diterima oleh Allah SWT harus kita jalankan sebagai orang muslim nah, jelas kalau sholat tadi baik naiknya baik langsung diterima oleh Allah SWT dan oleh yang didoakan baik oleh sholatnya sendiri tapi kalau sholatnya tidak baik tidak sesuai dengan real dan garis yang ditentukan oleh Allah SWT sholatnya mendoakan orang tadi dengan tidak baik dan sholatnya begitu hitam gelap lalu tergulung sebagaimana baju yang rusak digulung, dihantamkan kepada orang yang melakukan sholat model demikian ini. Nah, ini harus kita berhati Maka tidak-tidak sedikit demi sedikit sampai dapat tenang dan khusyuk. Maka sudah sering saya katakan, kalau akan melakukan sholat, selesaikan semua urusan dunia urusan bersangkut pada dengan manusia selesaikan lalu masuk sholat dan kalau orang ada urusan kalau tidak ada, sudah memang tidak ada kursi kosong. Umpama akan sholat ada kawannya, perlu sama temannya, selesaikan dulu, omong dulu sama orang ini. Anggap kita sudah mau berdiri mau sholat, ada orang sedang kita perlu. Jangan sholat dulu, omong dulu, Pak. Saya perlu pada sampean. Nanti sesudah sholat, sambil tunggu, saya ada kepentingan. Nah, sudah, jadi sholat tenang. Kalau ada keperluan sama orang, Lalu sholat dulu. Di dalam sholat ini nanti syaitan main. Main menggoda kita, wah hubungan sama orang ini. Wah, cepat sholat sampai orangnya kalau pulang. Bagaimana kalau pergi, bagaimana ini. Nah, akhirnya sholatnya tidak bisa tahan tenang. Nah ini yang sholat Sampai kalau sudah dihidangkan makanan, kita akan sholat. Waktunya masih cukup. Dan kita memang mau makan. Kalau sebegitu makan saja dulu. Setelah makan baru sholat supaya nanti waktu sholat tidak terganggu oleh makanan sehingga sholatnya bisa khusyuk nah, nah masalahnya jadi selesaikan malah kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu turun dari khutbah Jumat turun dari khutbah Jumat ada orang menegur masalah omong dulu setelah omong baru sholat turun khutbah Jumat ada orang penting di masalah apa turun omong-omong selama selesai baru sholat jadi selesai agar supaya betul-betul masuk sholat tenang, nina khusyuk dan apa mestinya. Nah, jadi saya katakan tadi walaupun ringkas tapi nina ada, khusyuknya ada, nah, inilah. Wafil fil hadis sholatu salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhassyu'un. sholat itu apakah isinya? Sholat itu tamaskun sekali itu artinya menenangkan diri, mengkhusyukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Memang masuk sholat itu harus menenangkan diri dan mengkhusyukkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri Dirikanlah solat untuk ingat kepadaku kata Allah. Nah, ingat kepada Allah itu itu menenangkan apa? Hati Allah bizikrillahi tatmainnul pulu Ketahuilah dengan zikir pada Allah, ingat kepada Allah itu hati menjadi tenang. Kita gandeng ini semuanya maknanya. solatlah demi ingat pada Allah. Ingat pada Allah itu menenangkan hati. Jadi kalau kita masuk sholat, mau tidak mau harus apa? Tenang, harus tenang ini Karena kita ingat pada Allah. Waktu kita ingat pada Allah, mesti tenang. Nah, maka ini kita ambil juga, kalau orang ingin ketenangan, harus ingat kepada Allah. Untuk selalu ingat kepada Allah, perbanyaklah melakukan sholat, sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, akan tenang. Banyak orang akhir zaman ini selalu mencari ketenangan. Ingin tenang, bagaimana ketenangan? Islam sudah mengatur, kalau mau tenang mudah saja ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan ingat pada Allah Subhanahu yang top adalah melakukan sholat, sholat. Ya, di samping sholat ada zikir, baca Quran dan sebagainya, tapi dijadikan yang top sesuai dengan Al-Quran wa aqimil wa aqimis salata li zikri nah zikir pada Allah dan ayat yang lain ala bi lain tatmainnul qulub kalau orang selalu zikir pada Allah ingat pada Allah pasti tenang hatinya apalagi masuk salat tenang jadi kalau ada orang masuk salat tidak khusyuk tidak khudu tidak kumaknina, tidak sukun nah, ini bukan salat namanya Kenapa? Sudah kontras, sudah bertentangan dengan hakikatul hakikatul sholat, sholat hakikatnya sholat. Nah, kenapa hanya sholat? Loh, sholat itu ada tamas kunun, tenangnya dia, syukur, wata watakhusyu'un, merendah diri pada Allah dan menenangkan anggota kesemuanya panca indera. Maka sudah sholat, kita bisa lihat coraknya orang sholat. Coba lihat. Kalau orang sudah berdiri, sholat sudah tidak pikir apa-apa khusyuk. Nah, Tapi godaan setan, hawa nafsu itu main terus. Nah, maka sudah sekian kali saya terangkan kalau kita ini akan menjalankan ibadat harus sanggup perang dulu. Perang dengan siapa? Melawan siapa? Melawan hawa ikhlas dan sanggup mengusir setan dan harus menjaga diri jangan terpengaruh oleh dunia. Nah, ini kan. Ini masalah. Maka harus kita ini selalu perang Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajahna min al-jihad al-asghar ila jihad al-akbar wa huwa jihadun nafsi." Kita kembali dari perang kecil, perang bersenjata jangan ke perang kecil kembali kepada perang besar perang melawan hawa nafsu kita nggak bisa khusyuk dalam sholat kalau tidak perang melawan hawa nafsu tidak bisa kita khusyuk dalam sholat kalau kita tidak berani mengusir setan dan nah, membendung jalannya setan karena main terus setan ini kemana saja nah, maka hal ini harus ada latihan harus ada latihan nah, sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit sampai jalan ولما رأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يعبث بلحيته في صلاته قال عليه الصلاة والسلام Lau khasha'a qalbu hadal Hada la khasha'at jawarihu Nabi melihat ada orang sholat Ada orang sholat main jenggotnya Ada orang sholat main jenggotnya sholat. Nabi lihat ada orang sholat, jadi <laughs> di muka Nabi dia. ada orang sholat tapi duduk. Main sama jenggotnya. Nabi allah coba tenang hatinya orang ini tenang anggotanya. Jadi Nabi Nabi laul laul bersabda, lau khosya akal buhada, umpama tenang khusyuk hatinya tentu khusyuk apanya anggota anggotanya panca indranya karena hatinya enggak tenang tangannya nggak tenang, segala nggak tenang. Orang itu kalau hati nggak tenang, gelagat itu gelagat ini keadaannya nggak nggak tenang. Anggap orang jalan, jalan ke lihat belakang, lihat sana, lihat sana, lihat sana. Jalan itu sampai bingung begitu. Tandanya apa itu? Hatinya nggak tenang. Hati gelisah itu. Entah takut jubur orang atau dikejar orang. Bagaimana? Apa begitu coba lihat? Nggak tenang. Nah ini jadi semua itu apa kata hati. Sekarang ada orang sholat tangannya begini, tangannya mencenggotnya, ini macam-macam tuntutannya tidak tenang. Hatinya yang tidak tenang. Nah, Jadi semua sumbernya dari hati. Kalau tuanya lamu, tuanya lamu. <laughs> Nanti ada cerita jangan lagi lamu. Oh rumah terbakar, busuk. Nanti Lalu sebentar ada ini. <laughs> Ini ada di kitabnya ini ada. Jangan lagi nyambung. <laughs> ya, rumah terbakar tidak apa tidak terpengaruh sama sekali. Malah ada cerita yang Sena Ali itu pernah kena panah. Masuk panah itu. Zaman dulu kan tidak ada operasi loh. Tidak ada. Panah itu masuk. Mau dicabut, bagaimana dicabut? Ini panah masuk. Dia bilang, nanti cabut. Kalau saya sholat, cabut. Sudah waktu sholat dicabut tidak terasa. Tidak merasa sudah. Kalau kita tutup nyamuk. <laughs> Tapi nanti ada cerita aja sepanjang. Ini ekstra ini. nah, <laughs> jadi begitu. Jadi kalau nomor satu hati harus khusyuk. Jadi hati ini harus khusyuk kalau sudah tenang, jangan mikir apa-apa. Anggap orang perempuan masak sudah. Kalau mau sholat, padamkan apinya dulu. Oh, tidak ada, ada temannya itu. Ya sudah taruh segala sudah selesaikan sudah apa sudah selesai baru masuk sholat tidak kepikiran kompornya masih menyala masaat masih <laughs> masanya masih di atas kompornya ya dia lalu khulkus Allah datang setan kompor barak <laughs> setan jatuh <laughs> jangan-jangan kosong lagi main sudah setan fokus akhirnya sholat sudah, tidak tahu berapa rukunya, tidak tahu berapa sujudnya, tidak tahu akhirnya bingung sudah. Nah ini padam kenapinya dulu sekalian selesaikan dan apa sudah tenang nggak ada urusan baru masuk nah, tenang hati. Jadi kalau begitu kalau kita akan masuk sholat tenangkan hati dulu. Nah, maka kalau sudah masuk peribadatan sudah tinggalkan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekarang sangat kepada Allah menghadap pada Allah tinggalkan semua urusan urusan lain-lain maka setelah Nabi melihat ada orang sholat main jenggot Nabi spontan bersabda lau khasya'a qalbu hadha andi kata tenang khusyuk hati orang ini tentu apa la khosyaat jawarihuhu tentu akan tenang dan khusyuk panca indranya atau anggota-anggota badannya. Di sini dalam keterangan ini kita baru tahu bahwa apa? Anna khusyu'al jawarih min, min khusyu'il qalbi. Tenangnya anggota badan, tenangnya panca indra itu dari tenangnya hati. Nah, ini jadi semua dari hati. Nah, itu masalahnya. Maka kita dapat mengetahui kalau orang selalu gelisah keadaannya, jalannya ke sana ke sini, wah hatinya nggak tenang, ada apa? Wa annahu la kama lis-salati biduni Dan sesungguhnya tidak ada kesempurnaan bagi sholat kecuali dengan demikian tadi. Jadi sholat gak akan sempurna kecuali dengan tamaskun, takhaddu, takhasyuk. Jangan tenang. Jadi wa annahu la kamala lis-salati bidun dzalik. Maka kalau orang akan menyimpulkan sholatnya, ya apa pastinya, ya khusyuknya, ya khuduknya, ya tunduknya, ya tenangnya, ya tentramnya, ya tumak ya sukunya. Waqad qala salafu ridwanullahi alaihim. Ada ulama-ulama salaf zaman salaf sebagaimana yang sudah pernah saya terangkan tiga abad sesudah zaman Nabi Muhammad SAW abad pertama zaman Nabi dan sahabat abad kedua zaman tabi'in abad ketiga zaman tabi'at tabi'in tiga abad itu terkenal dengan sebutan zaman salaf sesudah tiga abad ini zaman kholaf zaman yang terbaik bagi Islam adalah zaman salaf ini. Abad pertama Nabi dan sahabat, sahabat zaman tabi'in, zaman tabi'in tabi'in ini zaman paling baik. Sebagaimana yang dinaskan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum sebaik-baik abad abadku kan Nabi lalu kemudiannya lalu kemudiannya berarti tiga abad Nabi anjing sahabat kemudiannya abad kemudian abad kemudian berarti tiga abad tiga ratus tahun nah, ini zaman salaf zaman terbaik ulama ada sebagian ulama salaf berkata begini man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa fi salati laysa bi khashirin Barang siapa yang mengetahui siapa yang ada di kanannya, siapa yang ada di kirinya, sedang dia dalam sholat, itu tandanya dia tidak khusyuk. Kalau orang sholat, khusyuk masih tahu siapa di sini, siapa di sini. Ini tandanya tidak khusyuk. Apalagi sholat menaksir sejadah jelas tambah tidak khusyuk atau tahu siapa mukanya ini pakai sarung apa ini tahu semua ini jelas solatnya tidak khusyuk kenapa masih memikir keadaan di luar solat? jadi ya sholat masih tahu sini tahu sini tahu situ tahu situ ini adalah tidak khusyuk namanya so kalau orang sudah khusyuk tekun pada sesuatu kan tidak tahu apa apa anggap begini ada baca kitab sebenarnya atau mengerjakan sesuatu atau orang membuat, eh, membuat betul rajin sudah waktu dia membuat betul melihat ini kabel yang rusak begini, lu ada orang datang nggak tahu karena sangat apa sangat khusyuknya kepada pekerjaannya ini atau pelukis sudah waktu melukis menggambar begini tanaman sket dan sebagainya dia sedang ini ada orang datang nggak tahu kenapa dia tekunnya dalam kerjaannya itu. Nah, mestinya sholat lebih dari itu. Karena dia sekarang menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak tahu ada apa-apa. Maka ulama salaf tadi mengatakan kalau orang masih tahu siapa di kanannya, siapa di kirinya, tandanya belum khusyuk. Nah, ini kita latih diri kita kita latih. Demikian itu perlu latihan. Ada. Nggak bisa orang spontan begitu nggak bisa. Harus ada sedikit demi sedikit saya melatih, menenangkan, menenangkan, menenangkan. Akhirnya. Lalu kalau orang sudah khusyuk sholat, memikir isi sholat, dan tahu dia mohon kepada Allah, ada apa saja tentu nggak tahu Itu sama dengan orang mengerjakan sesuatu, orang baca kitab, atau mengarang, atau menulis surat dan sebagainya, atau mikir betul apa saja, dari tekunnya, dari khusyuknya, menghadap ini tidak tahu ada apa-apa. Malah kalau ada apa yang meributi, marah dia. Kan marah karena dia sedang asiknya ya, mengurusi urusannya ada hal-hal yang mengganggu tentu dia malah sama dengan sholat jadi man arafa man ala yamini wa shimali wa fi salati falaysa bi khasyah itu tidak masuk khusyuk وقد بلغ الخشوع في الصلاة برجال السلف الصالح مبلغا عجيبا dan khusyuk itu sudah sampai tingkatnya pada diri dan jiwa beberapa orang-orang dari zaman asal saleh tadi asal saleh ya tiga apa tadi zaman itu khusyuk ini meningkat mendalam dan betul-betul menjiwai sampai nah inilah فمن ذلك أن أحدهم كان يقع على الطير وهو قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائط أو جماد من شدة فتئه وطول قيامه وسجوده sampai ada orang sholat sholat itu dia diam khusyuknya waktu berdirikan atau waktu ruku waktu sujud waktu duduk dari tenangnya sampai ada burung hinggap di kepalanya dia introi burung Burung itu padahal hewan yang paling gelisah. Ada apa-apa cepat lari. Itu burung cepat lari. Anggap ada burung. Orang gerak sedikit sudah lari. Wah ini oh, oh burung ini hinggap atau mengkrok di kepalanya orang tadi sedang sholat. Dari apanya? Dari khusyuk. Jadi sholat ada burung mengkrok. tidak kenal bukan burung peliharaan yang sekutu itu bukan, bukan burung yang sudah bukan burung liar orang akan jawab itu kan burungnya sendiri ya <laughs> ya burung peliharaan burung liar bukan ini yang dimaksudkan ya burung-burung liar ini dikira tanaman saja atau dikira cagar, nah, ini dari khusyuk harus sudah sholat tidak mikir apa-apa وسقطت في جامع البصرة أسطوانة انزعج لسقوطها على الصوف وكان بعض يصلي في المسجد ولم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته pernah في بصرة ada جامع masjid جامع di negeri Basra cagaknya suanin cagak cagaknya rubuh rubuh keras sampai orang pasar dengar misalnya dekat pasar orang pasar dengar ada cagaknya masjid jamiknya itu rubuh dalamnya ada orang sholat tidak tahu apa dari apa dari pendalamnya ada sholat jadi sebagian sholat di masjid ini tidak merasakan tidak tahu kalau ada cagak rubuh padahal dia sholat nah, gimana lamu nah, ini jadi ini cagak rubuh orang pasar sana tahu anggap sini jame ada cagak rubuh orang di pasar tahu suaranya ini di dalamnya ada orang sholat tidak tahu dari apanya dari khusyuknya dari mendalamnya dalam sholat karena malu orang sholat itu berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang tanya apakah kita kita bisa meningkatkan diri kita untuk menjadi semacam orang itu bisa dapat Asal kita mau latih, latihan memaksa diri. Sebab apa saja yang bisa dijalankan oleh orang pun dapat dijalankan oleh orang lain asal mau. Jangan orang katakan, wah itu kan kelasnya sudah kelas tinggi loh. Kita ini kelas bawah masih ada. Ya, masih kelas rendah. Jangan begitu. Itu orang menghina diri. Orang bisa saja dilatih. Asalnya kan mereka juga begitu, nggak bisa. Tapi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Nah, itulah. <coughs> apa saja dari sedikit demi sedikit istilah-istilah. Jadi pernah rupuh di negeri Basra Ustuwanah jaga. Jadi ada jaga di, di jamek atau masih jamek Basra. Rupuh, wah sudah dari suaranya itu orang pasar terkejut semua. Tapi di dalamnya tadi sebagian orang so tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena min syiddatis fi salatihi Jadi sangat khusyuk dalam salat sangat mendalam lain wa kana ba'd yaqul ahli auladi إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم يعني من رفع أصوات وقفة اللغط فإني لا أحس بكم ada orang atau sama keluarganya pokok begini kalau saya sudah masuk sholat terserah kamu mau teriak mau apa terserah ah, kenapa kalau sudah dia masuk sholat tidak dengar apa apa jadi ada orang mengatakan keluarganya anak-anaknya kalau saya sudah masuk sholat kamu terserah mau teriak mau apa mau main bicara keras terserah selama sudah tidak dengar jadi kalau sudah masuk usali Allah Akbar sudah tidak dengar apa-apa hubungannya langsung munajat pada Allah Subhanahu perasaan. Aduh. Dan itu sudah biasa sebetulnya. Tadi sudah katakan, kalau untuk mikir apa-apa sudah bagaimanapun, kalau sudah pikirannya itu diforsir menuju sesuatu, ya sudah tidak ingat lainnya. Nah ini masalah. Apa saja, dan orang mikir apa saja, atau baik apa tidak baik. Kalau sudah pikir dipolkan pada sesuatu, sudah, tidak ada. Tidak tahu lain-lain. Aduh. seperti orang yang ngelamun itu. Ya, sudah diam ada pikiran melayang. Biarpun ada apa tidak tahu. Kadang-kadang sampai di di digoyang sama orang. Kenapa? Pikirannya sudah sangat ya, menuju pada sesuatu. Nah itulah orang-orang dahulu nah, begitulah dalam melakukan sholat. Fa inilah ahsu. ahasu Fakanu rubama yadribun bidafka indahum falayashurun. Kadang-kadang anak terbangan. Jaf ini terbang. Kadang-kadang dia sholat, anaknya pukul terbang. Tidak merasa, tidak tahu. Tidak dengar sama sekali. Padahal di sampingnya. <coughs> Dari khusyuk. Wahtaraqa baitu Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Rumah Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu terbakar binar dengan api wahwa sajid dia sujud sudah orang ribut rumahnya terbakar orang ribut dia sujud sholat tidak merasa فجعلوا يسعون عليه النار النار ya ابن رسول الله النار النار api api ribut orang dia tidak merasa sama sekali Falam yarfa' rasau, tidak naik sama sekali, tetap sujud khusyuk. Falamma faragha min salati, selesai salatnya, qila lahu fi dzalik. Kenapa sampai tadi? Beritahu rumah terbakar, bagaimana sampean? Dia jawab, saya sudah lalai karena saya memikirkan api neraka. Jadi waktu sholat dari takutnya siksa neraka, takut pada Allah kalau disiksa, jadi sholatnya ini diperhatikan betul-betul, dibagusi kalau enggak nanti akan disiksa oleh Allah. Duh, pikirannya itu ke sana. Jadi pikirannya takut siksa Allah SWT, pikiran e, takut karena ancaman neraka dari Allah SWT, api neraka sampai lalai dari dunia. Begitu dia khusyuk. Jadi alhabni anha nar ukhra. Saya dilalaikan oleh api neraka. Jadi khusyuknya bikin itu nanti sholat karena takut siksa Allah, ingin pahala Allah, terlibat. kama tajiruhu min wasahid dunya ada ditanya orang sampean kalau sholat di dalam saya melakukan sholat itu apa masih sampai ada pikiran mengenai dunia Ola lantak talifa Fiyal asin nabi Ahab Fa ilayya min dalik Umpama Saya ini dihantam panah beberapa kali Lebih baik daripada saya sholat kemasukan pengaruh dunia. Jadi kalau saya sholat saya tidak memikir dunia sama sekali. Umpama kemasukan pikiran dunia lebih baik dihantam panah berapa kali. Jadi kalau masuk sholat tidak akan pikir sama sekali. Tidak berani memasukkan pikiran dunia ke dalam sholat. Jadi sholatnya betul-betul bersih. -betul li akhar dan dikatakan oleh orang lain Hal tuhadithu nafsaka fisrat bisai Apa kamu itu mengajak berbicara pada nafsumu di dalam salat dengan sesuatu kalau sudah sampai itu sholat apa berbicara nafsumu mengusir selain sholat di dalam sholat Qala wa shay'un ahabba ilayya as sholat hatta uhaditha nafsi bihi fiha apa ada sesuatu yang lebih tercinta pada saya dari sholat hingga saya masuk sholat memikir lainnya? Nah, tentu tidak. Karena orang yang sangat cinta pada sholat, paling senang pada sholat kalau sudah masuk sholat tidak ada tempat bagi lainnya. Sama dengan orang kalau cinta pada sesuatu, cintanya betul-betul murni, penuh, tidak ada tempat bagi lainnya untuk masuk. Kan tidak ada. Kita anggap suami istri saya betul suami ini sangat cinta pada istrinya ini cintanya betul-betul murni kalau sudah cintanya murni tidak akan masuk cinta pada lain tidak akan masuk karena sudah butuh nah, orang sholat begitu senang sholat cinta pada sholatnya <coughs> karena dia sangat senang pada sholat cinta pada sholatnya tidak bisa masuk kalau sudah dia sholat urusan dunia urusan lain tidak bisa masuk karena sudah apa diambil penuh oleh sholat sholat sudah diambil penuh jiwanya diambil penuh oleh sholat hatinya diambil penuh oleh sholat fikir diambil penuh oleh sholat hingga semua nggak bisa masuk nah, ini orang kan kalau sudah memang betul-betul sama sholat maka sebagian orang tanya sampai ke suatu apa memikir lain mana bisa karena sholat yang paling saya senangi maka lain tidak akan bisa masuk ke dalam Wajah as-sarik Fasaqa farasa Rabi bin Khaisan Ada orang namanya Rabi bin Khaisan Rabi bin Khaisan ini punya kuda Taruh kudanya, dia sholat Dia punya kuda, taruh Sudah Dan lalu dia sholat Lalu sholat Lalu datang pencuri Ada pencuri mencuri kuda <clears throat> Jadi Rabi bin Khaisan ini punya kuda ditaruh Lalu dia masuk sholat. Di dalam dia melakukan sholat, sedang dia sholat, ada datang pencuri mencuri. Diambil kudanya oleh pencuri tadi. Faja'ala nas yaz'una alaihi. Faqala Rabi, faqala Rabi, laqad ra'aytu hina atlaqahu. فقال لو طلبته فأخذته منه فقال كان الصلاة أحب إليه من الفرس وهو منه في حلم Orang makin tanya, eh, bagaimana Pak Rabi ini? puja sampai jadi orang lari orangnya sudah selesai sholat jamu saya tadi sholat mata saya nampak jadi tapi saya masih eman sholat saya saya lebih senang sholat saya daripada kuda biar kuda diambil orang nggak apa-apa <clears throat> asal saya tidak buyar nah dari dari emannya sholatnya kudanya biar diambil orang nggak apa-apa kalau kita kan ada begitu loh. Iya, nah ini. Jadi ini so, so kudanya diambil orang. Dia tahu lihat matanya dia lihat kudanya di, diambil orang dia lihat. Tapi dia masih lebih senang pada sholatnya, eman pada sholatnya daripada kuda biar kuda hilang nggak apa-apa sholat. Nah ini ada masalah hukum, masalah hukum lain ada kan hukum, hukum sekali bukan bukan khusyuk sekarang, bukan masalah hukum Orang punya apa-apa, begitu boleh dia kejar, kan boleh loh. Hukum ini sekarang. Hukum nggak boleh kejar, asal nggak bicara. Kejar salah sama ambil itu nggak boleh. Asal yang mengatakan maling maling, nah, nggak boleh. Batal sholatnya. Nah, tapi ini orang dari sangat khusyuknya, dari sangat cintanya pada sholatnya, tidak mau membiarkan sholatnya, tidak mau gerak, biar kudanya diambil oh, orang. Tidak kabar, ini penting. Nah, ingat, Nah, ini golongan orang yang melakukan sholat, sholat anggun semuanya. Jadi sholatnya ini sholat, sholatnya sholat anggun semuanya. Nah, itulah masalahnya. Jadi begitulah orang-orang dahulu. Faqala kana salat ahabba ilai min faras. Ada salat saya lebih tersuka pada saya daripada kuda. Wa hum min Lalu bagaimana dia katakan? Nah, sudah halal.